Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Qala Allah 'azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون rekan data dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam yang hening ini selesai kita menuntaskan pekerjaan keseharian kita. Kita gunakan akhir waktu menjelang istirahat ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan telinga kita dalam rangka memperdengarkan dan mendengarkan perkara yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di hari akhir nanti. Sebagaimana tadi sudah dikemukakan bahwa tema kajian kita pada malam hari ini adalah akan membahas masalah hadis yang ke-8 diberi judul oleh beliau penulisnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di kata beliau asbabu daf'i syubahi wa waswasatis syaitan. Asbab artinya sebab-sebab dafai menolak asyubah jamak daripada syubhat. Syubhat itu adalah perkara yang remeng, perkara yang tidak jelas. Wa waswasis syaitan, waswasatis syaitan artinya adalah godaan, bisikan asyaitan dan asyaitan adalah sifat daripada al-jin yang memang pekerjaannya adalah bagaimana agar manusia terjerumus ke dalam perkara yang menyalahi pedoman dan syariat Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelasnya dalam judul ini terkandung tersirat satu adalah adanya syaitan yang membisikkan, menggoda, menjerumuskan tentu manusia. Kedua ada usaha, ada upaya dari manusia agar dia tidak terjerumus ke dalam apa yang dibisikkan oleh syaitan. Rekan-rekan sekalian, tentu kalau kita lihat judulnya adalah sangat penting karena syaitan itu adalah sangat gigih untuk bagaimana caranya menjerumuskan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita dan hadis ini kudsi kata beliau ini inni khalaqtu ibadi hunafa sesungguhnya aku kata Allah menciptakan hamba-hambaku yang tentu dalam hal ini adalah manusia hunafa hunafa itu jama dari hanif yakni lurus kulluhum semuanya semua manusia itu awalnya adalah lurus wa annahum atathum asyayatin tetapi ternyata semua mereka tanpa kecuali didatangi oleh syaitan fajtalathum an dinihim lalu mereka disesatkan daripada dinnya diselewengkan daripada dinnya waharramtu alaihim waharramat alaihim ma ahlaltu lahum lalu kata Allah SWT syaitan itu Berikutnya adalah mengharamkan apa yang aku halalkan kepada mereka. Nah rekan-rekan sekalian, e, tentu hadis itu adalah sebagai mukaddimah, sebagai pengantar yang menunjukkan pada kita bahwa judul tadi adalah benar-benar kita harus memahaminya dengan baik karena syaitan adalah ternyata berusaha selalu menjerumuskan kita. Dan sudah barang tentu setelah kita menyadari bahwa syaitan itu adalah membisikkan kita agar kita terjerumus, maka berikutnya adalah kita harus punya antisipasi, harus punya filter, harus punya solusi bagaimana agar kita tidak terancam atau bahkan kita terbebas daripada ancaman bisikan syaitan tersebut. Beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala membawakan kepada kita satu hadis saja berkenaan dengan hal ini sebagaimana biasanya adalah berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim dan hadis ini benar betul-betul muttafaqun alaihi tidak perlu kita ragukan sebagai ahlus sunnah jamaah untuk dijadikan sebagai landasan argumentasi dan alasan bagi kita jelasnya adalah kata beliau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي وفي لفظ فليقل آمنت بالله ورسله وفي لفظ لا يزال الناس yatasaaluna hatta yaqulu man khalaqallah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kata beliau syaitan mendatangi salah seorang dari kalian lalu bertanya, siapa yang menciptakan begini, siapa yang menciptakan begini. Sehingga sampai satu pertanyaan, di mana pertanyaan itu adalah mengatakan, siapa yang menciptakan Allah. Rasul memberikan petunjuk pada kita apabila kata beliau faida Balagahu pertanyaan itu sampai kepada dirinya Falistaid billah hendaknya berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala wal yantahi dan menghentikan menyudahi untuk meneruskan pertanyaan-pertanyaan sejenis tadi dan dalam riwayat yang lain atau dengan mengatakan amantu billahi wa rusulihi aku beriman pada Allah dan para rasulnya dalam riwayat yang lain manusia selalu akan terus-menerus bertanya sampai dengan mereka mengatakan siapa yang menciptakan Allah. Rekan-rekan kalian dimanapun Anda berada, hadis ini hadis yang termasuk harus dan penting kita pahami karena tidak mustahil ada di antara kita yang bisa terjangkit tentang was-was ini. Syekh Rahman As-Sa'di memberikan sedikit penjelasan bahwa kata beliau hadis ini adalah memberikan suatu berita kepada kita bahwa syaitan itu bisa jadi memberikan suatu perkara-perkara yang mungkin disebut dengan bisikan murni yaitu tentu adalah melalui mulut-mulut syaitan dan dari kalangan e, syaitan itu sendiri atau melalui mulut-mulut duta-duta daripada syaitan, yaitu dari kalangan manusia. Orang-orang yang menyalahi daripada ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW, bentuk mereka, rupa mereka adalah manusia seperti kita, tetapi akal mereka, hati mereka sudah menjadi bagian dari operator, bagian daripada apa yang sebagai speaker daripada syaitan. Sehingga bicara mereka isinya adalah apa yang menjadi konsep daripada syaitan untuk menyesatkan manusia. Jika yang demikian itu terjadi, maka kita hendaknya menggunakan tiga metode, tiga metode yang sudah diberitahu oleh Rasulullah saw Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama adalah kata beliau, fal yasta'iz billah, hendaknya kita mengucapkan minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua yantahi, kemudian tidak melanjutkan atau menghentikan pembahasan kita pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari diri kita atau dengan mengatakan iman yaitu amantu billahi wa rusulihi. Tentu dengan memutuskan pertanyaan itu kita akan terputus dengan beberapa inspirasi yang bisa jadi akan membawa dan menjerumuskan kita kepada perkara yang lebih dahsyat lagi jeleknya atau bahkan bisa jadi memurtadkan kita daripada al-Islam. Dengan berlindung kepada Allah tentu kita memutuskan berbagai sebab dan upaya syaitan yang sedang dan aktif mengajak kita menuju kejahatan. Adapun dengan iman, maka kita tentu kembali kepada Allah, berpegang teguh kepada akidah yang benar, dengan keyakinan yang benar, yang semua itu adalah akan menolak perkara-perkara yang tadi dibisikkan oleh syaitan tersebut. Rekan-rekan sekalian, betapa pentingnya hadis ini, karena sesungguhnya setiap kita harus memahami bahwa ada dan tidak mustahil syaitan itu di sekeliling kita bahkan bisa jadi syaitan itu adalah sedang mengintip dan akan menerkam kita agar kita menjadi anak buahnya atau walinya atau wujud daripada syaitan itu sendiri oleh karena itu saya sarikan bahwa hadis ini sedemikian pentingnya tidak kurang dari lima pelajaran Pelajaran yang pertama adalah kita harus ingat selalu bahwa syaitan mempunyai suatu peran, suatu misi yang misinya itu adalah bagaimana agar mereka mampu dan berhasil menyesatkan manusia. Tentu dalam hadis ini jelas sekali bahwa syaitan menanyakan siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, lalu sampai akhirnya bertanya tentang siapa yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi perkara ini adalah terjadi dalam dunia filsafat atau terjadi dalam perkara yang berkenaan dengan masalah perkara-perkara keagamaan kita dan itu adalah bukan menambah yakin tetapi justru menambah ragu. Jika yang demikian itu mendatangi kita, maka yakini yang demikian itu bisikan daripada syaitan dan kita harus segera antisipasi sejak dini dan jangan ikuti kehendak dan keinginan syaitan e, bagian daripada pemahaman ini adalah saya ingin sampaikan perkara-perkara penting tentang masalah syaitan. Rekan-rekan sekalian, dimanapun Anda berada, pertama adalah kita harus sadari dengan sesadar-sadarnya bahwa yang namanya syaitan itu adalah sudah sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala diberitahukan pada kita agar kita waspada terhadap syaitan. Di dalam surat Al-A'raf ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya bani Adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah Wahai anak Adam jangan sekali-kali syaitan memfitnah kalian menguji kalian sebagaimana syaitan telah mampu mengeluarkan kedua orang tuamu dari surga. Nah rekan rekan sekalian dengan ayat ini Allah sudah memberikan aba-aba bahwa syaitan ini telah berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi ternyata syaitan mampu merayu membujuknya sehingga diberikan fitnah, diberikan bala, diberikan ujian dan akhirnya keluar daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nabi, itu adalah manusia yang Allah ciptakan sedemikian rupa. Bagaimana dengan kita yang tentu penuh dengan kelemahan? Perhatikan pula surat Fatir ayat 6 kata Allah Subhanahu wa taala Inna innasyaitana lakum aduun Sesungguhnya syaitan itu adalah bagi kalian merupakan musuh. Fattakhizuhu aduwan maka dari itu jadikan musuh itu, jadikan syaitan itu sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu senantiasa menyeru kelompoknya, orang-orang yang mau dimasukkan ke dalam hizbnya, ke dalam golongannya agar mereka itu semua menjadi penghuni neraka sa'ir. Dengan demikian, syaitan bukan membawa keberuntungan tetapi syaitan menjerumuskan kita ke dalam api neraka namanya syair Dan karena itu kita harus posisikan syaitan itu sebagai musuh. Jangan jadikan sebagai kawan. Apalagi tempat berfatwa terhadap nasib kita, terhadap berbagai kepentingan dan hajat kita. Seperti yang dilakukan oleh para dukun atau para tukang sihir atau orang-orang yang bekerja sama dengan jin. Padahal semua itu adalah bagian dari tipu daya yang menfitnah mereka yang bisa jadi menjerumuskan kepada neraka. Nauzubillah min dzalik. Perhatikan Allah berfirman surat An-Nur ayat 21 kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya syaitan itu menyuruh tidak lain kecuali kepada kekejian dan kemungkaran. Zina dan banyak lagi kemungkaran itu adalah manifestasi daripada ajakan syaitan yang sudah konkret. Oleh karena itu, marilah kita sadar bahwa sesungguhnya segala jenis kekejian, segala jenis kemungkaran itu adalah terpulang bibitnya, inspiratornya, intelektualnya adalah syaitan. Karena itu, maka Allah sedemikian rupa telah memberikan peringatan kepada kita sekalian agar kita menjauh daripada semua itu karena jika kita tidak mau mengikutinya pasti akan menjadi apa yang Allah ancamkan kepada mereka. Nauzubillah min dzalik. Rekan-rekan sekalian, syaitan itu ternyata sangat pandai. Dalam artian bagaimana menipu, bagaimana memukau manusia agar dia tidak terasa dia tidak sadar bahwa itu adalah tipu daya daripada setan. Perhatikan Allah Subhanahu SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 120 sampai dengan 121 kata Allah Subhanahu wa taala ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa hurura. Setan itu menjanjikan pada kalian kepada mereka. Setan itu memberikan angan-angan yang tinggi berbagai, berbagai perkara yang bisa jadi menjadikan optimis, menjadikan angan-angan. Tetapi kata Allah, "Wa ma syaitan", apa yang dijanjikan oleh syaitan itu adalah tidak lain kecuali merupakan ghurura, tipu daya. Ulaika ma'wahum jahannamu wa la yajiduna anha mahisa. Mereka semua itu adalah tempatnya di dalam neraka jahanam dan mereka tidak bisa sama sekali berpaling daripada apa yang Allah janjikan itu. Tetapi ada satu antisipasi sebagaimana yang Rasulullah SAW tadi berikan bahwa hendaknya apabila ada syaitan yang membisikkan pada kita untuk menyimpang dari jalan yang lurus, maka hendaknya kita berlindung pada Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat Fussilat ayat 36 kata Allah SWT wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu huwas samiul alim maka jika syaitan datang menggoda kalian, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah upaya syaitan agar menarik kalian menjadi sesat maka berlindunglah kalian pada Allah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui 107 FM Radio Daftar Kembali dari Gria Salim 77 Bekasi Dakta FM 107 Rekan Dakta Dan kita masih membahas dengan tema menolak subhat Dan juga was-was setan Kita lanjutkan kembali Ustaz ya. Silakan. Ya, ya. Uh, eh, Rekan-rekan sekalian Tadi kita baru sampai pada nomor satu ya uh, Bahwa setan itu Dengan sengaja dan dengan pengalamannya bagaimana untuk menyesatkan manusia agar tidak menjadi hamba Allah dan agar menjadi temannya untuk menjadi penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Kedua adalah kita harus pahami dari hadis tadi bahwa kita harus mempunyai satu sikap yang benar menyikapi tentang berbagai bisikan, berbagai inspirasi atau pemikiran-pemikiran yang salah yang itu adalah berasal daripada syaitan. Apakah syaitan itu adalah mungkin saja berada di sekeliling kita berupa manusia yang memang akalnya sudah tercuci dan mereka tidak punya bekal dan isi dalam otaknya, dalam hatinya kecuali menyuarakan apa yang berasal daripada syaitan. Nah, oleh karena itu rekan-rekan sekalian, sikap yang benar adalah kita harus kembali kepada pedoman kita ahli sunnah wal jamaah di dalam bagaimana memahami terhadap din. Tadi dikatakan bahwa siapa yang menciptakan demikian, siapa yang menciptakan demikian, kemudian mengatakan siapa yang mencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa orang-orang yang konon berpikir tentang mencari kebenaran dengan suatu teori yang bisa biasa disebut dengan filsafat, maka kata mereka menurut filsafat bahwa mereka harus berpikir secara filosofis itu adalah karena didorong oleh empat perkara antara lain bisa jadi karena kedahsyatan yang terjadi dalam alam ini atau berbagai kekaguman yang ada di alam ini atau mungkin yang kedua adalah karena mereka ragu terhadap keyakinan, terhadap perkara yang dia yakini dan dia jalani dalam hidup selama ini. Atau mungkin yang ketiga didorong oleh rasa dalam dirinya bahwa dia adalah termasuk tidak benar dalam hidup ini atau kesasar sehingga dia harus cari jalan yang benar. Berikutnya adalah mungkin juga bisa jadi karena dia berkomunikasi dengan orang, berhubungan dengan orang dengan berbagai latar belakang sehingga semua itu adalah akan berasimilasi untuk satu sama lain saling menularkan pola pikirnya. Bahkan Al-Ghazali tentu adalah e, bagian daripada pemikir pada saat beliau belum tobat ya. Itu mengatakan dalam satu kitab berjudul Mizanul Amal katanya Keraguan itu adalah suatu perkara yang menyampaikan seseorang kepada suatu kebenaran. Siapa yang tidak ragu, maka dia tidak akan melihat. Siapa yang tidak melihat, maka dia tidak akan mengalami, mengetahui sesuatu dengan sesungguhnya. Barang siapa yang tidak bisa memandang dengan kedalaman pengetahuannya, maka orang itu adalah berada dalam kebutaan dan kesesatan. Bisa disimpulkan bahwa Al-Ghazali pada saat itu mengatakan bahwa keraguan adalah kebutuhan untuk menuju sampainya seseorang kepada kebenaran. Dan ini adalah bukti bahwa pola pikir filsafat masih betul-betul mendominasi Al-Ghazali. Tetapi tentu itu adalah pola pikir filsafat pada saat itu. Intinya adalah bahwa menurut orang-orang filsafat itu adalah bahwa kebenaran itu atau sumber kebenaran itu menurut mereka adalah bisa jadi dari akal, bisa jadi dari eksperimen, bisa jadi dari kritisi terhadap apa yang difikirkan oleh akal atau apa yang dialami melalui pengalaman. Atau bahkan yang keempat adalah kata orang pengalaman rohani. Dari keempat ini adalah tidak ada yang bisa dipandang benar menurut syariat. Karena sesungguhnya menurut syariat adalah justru sumber pengetahuan, sumber kita mengalami dan memahami perkara yang benar itu adalah hanya satu, yaitu berupa berita. Berita itu adalah ada dua, ada dari manusia, ada dari pencipta manusia. Dari manusia bisa benar, bisa salah. Berarti relatif. Dan karena itu, maka tidak bisa jadikan ukuran. Tetapi berita itu jika datang dari Allah Subhanahu Wa Taala atau dari Rasulullah SAW, maka itulah yang berhak untuk dijadikan suatu sumber di dalam mengetahui dan memahami suatu masalah. Perhatikan misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 25 kata Allah laqad arsalna rusulana bil bayyinati wanzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasa bil qisti kata Allah kami telah utus para rasul kami dibekali dengan berbagai penjelasan dan kami turunkan bersama mereka Alkitab, Al Al-Mizan sebagai penimbang agar mereka bisa menghukumi sesama manusia dengan keadilan. Di dalam surat Al-An'am Allah SWT berfirman wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Allah SWT memberitakan kepada kita bahwa ini adalah jalan yang lurus melalui Muhammad Rasulullah SAW bahwa ini adalah jalan yang lurus. Jalan yang diajarkan Muhammad itu jalan yang lurus. Lalu dapat perintah di sana bahwa kata Allah, maka ikutilah dia dan jangan ikuti jalan-jalan selain dia. Rekan atas kalian bahwa ini adalah hanya satu alternatif. Bahwa kebenaran itu sumber pengetahuan dan pemahaman yang benar dan pedoman itu bagi manusia adalah yang benar yang lurus adalah apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya. Yang disebut dengan siratul mustaqim dan itu adalah pasti benarnya karena kata Allah la ya'tihil batilu min baina yadayhi wala min Apa yang datang dari Allah adalah pasti benarnya, tidak ada kebatilan, tidak dari depannya, tidak dari belakangnya, tidak dari kirinya, dari kanannya, dari atasnya, dari belakangnya, dari bawahnya. Semuanya adalah benar. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha benar. Nah, oleh karena itu, maka rekan-rekan sekalian, kalau kita ketahui maka nomor dua harus difahami dari hadis ini bahwa kita apabila mengalami satu pemikiran yang salah tentang suatu perkara, segeralah kembali kepada Allah karena itu adalah merupakan perkara yang benar dan sumber dari Allah yang harus menjadi jawabannya. Yang ketiga dalam pelajarannya, hendaknya kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai perkara. Tadi dikatakan bahwa falyantahi wal billah Waliyakul amantu billahi wa rusulihi. Menunjukkan bahwa kita dalam berbagai perkara harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kesasar kemudian mencari solusi tetapi bukan solusi. Karena apa? Karena yang demikian itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat kembali kita dalam bermasalah, dalam kebutuhan kita, dalam mengatasi segala permasalahan hidup dan kehidupan secara pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa, bernegara itu adalah harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena Rasul mengajarkan tadi adalah bahwa kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Falesta'in. Kembali kepada Allah itu adalah artinya menuju berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung kepada Allah SWT yang mengetahui segala sesuatu, yang maha mengetahui, yang maha menguasai, yang maha mencipta segala sesuatu, yang tentu adalah segala sesuatu rahasianya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, rekan data sekalian adalah dari hadis tadi, kita harus pahami pula satu pelajaran penting yaitu bahwa kita harus meninggalkan perkara yang tidak berguna, apalagi yang memberikan madarat bahaya bagi kita secara akidah, secara amalia, atau bahkan mungkin juga orang yang biasa pahami itu secara fisik. Lihat bahwa kata Rasul Faliantahi Pembahasan tentang Allah itu adalah pembahasan gaib. Dan karena itu tidak bisa kita menggunakan akal, tidak bisa menggunakan eksperimen, tidak bisa menggunakan filsafat. Yang harus kita pakai adalah hanya satu yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu maka kita harus kembalikan pada Rasul seperti Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian daripada kesempurnaan Islam seseorang adalah dia tinggalkan perkara yang tidak berguna. Otak kita itu sebesar apapun terbatas. Dia adalah mempunyai memori, memori adalah sebagai otak manusia. Dan tentu tidak bisa menjangkau Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan akal yang serba terbatas. Dan tidak bisa memikirkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan karena itu Rasul memberikan petunjuk pada kita kata beliau, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kalian tentang makhluk Allah dan jangan kalian berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tadi ditanyakan, siapa yang menciptakan Allah? Ini adalah waswas syaitan. Kalau dia beriman pada Allah SWT, maka tidak demikian. Allah SWT adalah pencipta. Allah SWT adalah justru yang mengadakan kita ke alam dunia ini. Dan karena itu berpikir dan bertanya tentang seperti itu adalah bisa dikategorikan sebagai su'ul adab. Adab yang tidak baik, yang jahat, yang jelek terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dia adalah ekstrim, bertanya sesuatu yang tidak patut. Karena sesungguhnya pertanyaan seperti itu adalah harus dihentikan. Karena memang oleh Rasul sudah diberikan batasan fal yantahi wal yasta'iz billah kul amantu billah dan kita harus patuh kepada Rasulullah SAW artinya pertanyaan seperti itu tidak boleh muncul 1430 tahun yang lalu Rasul telah mengababakan tidak boleh muncul bagaimanapun cara filosofi orang berpikir tentang keagamaan dan ketuhanan itu adalah harus terhenti kepada wahyu oleh karena itu yang keempat hati-hati bahwa kita harus tinggalkan perkara yang tidak berguna, apalagi perkara yang membahayakan akidah kita dan sebagaimana yang dikembangkan oleh orang-orang filsafat atau orang yang ketulan orang-orang orientalis dari kalangan liberalis, dari kalangan orang-orang pluralis yang semua itu adalah memikirkan bagaimana agar semua manusia berpikir secara terbuka, secara radikal walaupun membantah tentang siapa Allah siapa Rasul, apa itu Al-Quran dan seterusnya sehingga manusia menjadi ragu dan akhirnya menjadi murtad keluar daripada al-Islam. Nauzubillah min dzalik. Terakhir adalah kita harus ambil pelajaran penting daripada hadis tadi adalah bahwa apa yang disebut dengan al-imanu billah. Iman kepada Allah itu ternyata rekan-rekan sekalian adalah akan bisa menghapus keraguan yang ada dalam diri kita. Tidak ada yang bisa meragukan kita untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala kalau otak kita berpikir kalau hati kita berfungsi, oleh karena itu berbagai ayat, berbagai dalil, berbagai hadis memberikan bukti kepada kita sekalian. Saya ingin bacakan secara ringkas dan bukan dalam bentuk pembahasan, yaitu berkenaan dengan bagaimana ayat-ayat Allah Swt, firman Allah Swt, hadis Rasulullah SAW menghantarkan kita untuk selalu beriman pada Allah dengan kukuh, dengan kuat. Misalnya, di dalam Surat Taha ayat 8. Kata Allah SWT, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada kecuali Allah, kecuali dia. Dan Allah itu memiliki nama, nama yang baik. Berarti kita harus kenal. Allah itu mempunyai nama-nama. Bahkan di dalam surat Al-Hadid Allah SWT menjelaskan pada kita tentang dirinya. Kata Allah, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang pertama dan tidak ada yang pertama sebelum Allah. Dialah yang terakhir, tidak ada yang terakhir kecuali Allah. Wal zahiru yang nyata wal batinu yang tersembunyi dan Allah adalah mengetahui segala sesuatu. Kata Allah SWT Allah itu adalah dalam surat At-Taghabun ayat 18. Alimul ghaibi syahadah al-azizul hakim. Allah itu maha mengetahui yang ghaib Allah itu maha mengetahui yang nyata. Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana. Allah itu adalah tidak bisa diketahui dan dijangkau oleh akal pikiran manusia. Allah sudah memberitakan pada kita, kata Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar, wahuwa yudrikul absar, wahuwa latiful khabir. Pandangan, pengetahuan, akal tidak akan bisa menjangkau Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah bisa menjangkau semua itu. Dan Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Oleh karena itu, kalau ada yang bertanya, atau kalau ada was-was bisikan syaitan yang mengatakan bahwa siapa Allah itu, Bagaimana Allah ada dan seterusnya Maka itu adalah bisikan syaitan yang harus dihentikan Karena kita harus yakin bahwa Allah tidak bisa dijangkau oleh manusia Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan Dan Allah mengetahui apa yang terjadi Kata Allah Wallahu yuhyi wa yumitu wallahu bima ta'maluna basir. Allah lah yang menghidupkan, Allah yang mematikan dan Allah mengetahui apa yang e, mereka atau kalian perbuat. Bahkan Allah sudah memberikan aba-aba bahwa tidak boleh ada Tuhan lebih dari satu selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau terjadi dunia ini semua tatanan akan menjadi hancur, lebur dan rusak. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Kata Allah SWT, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Kalau seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan banyak selain Allah Subhanahu wa taala, la fasadata. Langit dan bumi itu akan menjadi rusak. subhanallah, Rabbul arsy amma yasifun. Maha suci Allah, penguasa arsy dari apa yang mereka gambarkan. Dan karena sekalian, di sini harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah jelaskan tentang dirinya oleh dirinya dan tidak bisa diketahui kecuali berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekalian, rekan daftar dimanapun Anda berada, tidak boleh ada ragu tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah adalah Allah, bahwa Allah adalah pencipta, bahwa Allah adalah pencipta kita. Bahwa Allah lah yang telah memperedarkan semua apa yang ada dalam isi jagat raya ini. Tidak boleh ada yang ragu Kata Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 10. Qul katakan ya Muhammad. Kata Allah SWT. Para rasul mengatakan, qalat rusuluhum. Para rasul mengatakan, ini afillahi syakkun. Apakah di dalam atau tentang Allah SWT mereka mempunyai keraguan? Padahal Allah SWT pencipta langit dan bumi. Semua ini adalah memberikan kepada kita penjelasan bahwa tidak boleh ada ragu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah jelas bahwa Allah adalah telah memberikan, memberitakan, menghabarkan pada kita tentang berbagai identitas tentang Allah SWT pada kita dan karena itu tidak boleh ada ragu sedikit pun tentang Allah SWT seperti yang dibisikkan oleh syaitan tadi. Keimanan kita harus utuh pada Allah dengan berdasarkan apa yang telah diberitakan Allah tentang dirinya kepada kita sekalian atau apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW tentang Allah SWT kepada kita sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Jami. Pak Jami. Iya. Di mana Bapak? Saya lagi di tol nih. Oh di perjalanan ya. ya. Silakan Pak Jami dengan Ustaz Ahmad Rafi. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum wabarakatuh. Uh, Pak Ustaz, uh, yang tadi yang saya dengar dari Pak Ustaz yang mengenai eh, kalau orang bertanya siapa yang menciptakan Tuhan, Eh, itu langsung dikatakan bahwa pertanyaan itu orang ini artinya orang yang tidak uh, artinya tidak perlu ditanggapi atau di ini seperti itu maksud saya itu gini hmm. eh, mungkin orang ini bertanya dalam logika berpikir orang sesuatu benda itu pasti ada yang menciptakan dan dia akan cari benda ini ada lagi ke atasnya, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Dan mungkin pada suatu saat itu dia belum membaca mungkin di Al-Quran bahwa jangan eh, jangan sampai eh, meng, apa nih memikirkan tentang jatuh, tapi pikirkanlah tentang eh, apa yang aku ciptakan. Ya. Nah, mungkin dia tuh orang itu dia itu baru masuk Islam atau hmm. mungkin orang Islam yang belum hmm. memahami hmm. agama sampai dia belum pernah baca gitu. Jadi uh, kita harus menjelaskan dengan dasarnya ayat tadi tidak perlu kita harus pak gitu loh. Betul. Saya itu dengan pak gitu itu Betul. nanti iya. uh, saya Baik. kan tidak ada jawaban dan tidak ada suatu hukum yang mendasari itu gitu. Baik, Pak Jami, singkat saja ya. Karena banyak rekan dokter yang lainnya ingin bertanya. Oke, okay, iya, okay, baik. Iya, iya. okay, Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jami ya. yang sudah bertanya. Di belakang Pak Jami kita langsung sapa di 8816363 untuk anda rekan yang ingin memberikan pertanyaan di malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Hendrik. Pak siapa? Hendrik. Hendrik. Ya. Di mana ini? Karawang. Di Karawang. Iya. Ya. Langsung silakan Hendrik. Mau nanya ini apa? Kan saya ini dari suatu kampung itu cuma sendiri gitu. Ya. Yeah. Yang agak mengenal ini sunnah lah sedikit-sedikit. Iya, ya. yeah, iya. Yeah. Hmm. Cuman orang tua itu apa? Enggak itu. Menerima. Iya. Dan ke pemahaman saya gitu. Iya. Yeah. Hmm. Pan saya ini orang tunanetra ya. Oh, ya. Dari mas kecil. Terus bagaimana tuh? ya. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Hendrik di Karawang. Di SMS dulu ini dari Pak Yadi di Jakarta, apakah setan mengalir dalam darah manusia? Dan apakah setan diciptakan khusus untuk menguji manusia, Ustaz? Ya. Baik, silakan dijawab, Ustaz. Yang pertama, Pak uh, Jami ya tadi iya. di tol. Mudah-mudahan segera sampai di tempat dengan selamat ya e, pertanyaan tadi tentang bahwa apabila ada orang yang e, memahami bahwa harus bertanya kemudian terus bertanya sampai pada katakan saja siapa Allah itu gitu hmm. kan atau siapa yang menciptakan Allah SWT lalu ketika dikatakan bahwa itu katakanlah tidak beradab lalu seolah Pak Jami tidak menerima ya. Tentu e, begini Pak Jami, uh, justru apabila ada orang yang belum paham tentang Islam, pertama adalah harus kita pahamkan bahwa kaum muslimin dimanapun berada harus mengetahui sebelum dia mengetahui tentang matematika, sebelum dia tahu tentang biologi, dia harus tahu tentang siapa Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu mengkaji tentang ma'rifatullah, akan dia tahu bahwa mana batasan yang harus dia ketahui, mana batasan yang tidak boleh dia lewati lewat batasan yang dibolehkan dalam syariat berkenaan dengan memahami akidah. Tetapi kalau misalnya terjadi bahwa orang itu mungkin belum mengaji, orang itu mungkin masih katakanlah saja, katakan saja masih terbelakang pemahaman tentang masalah Islam, tentu bagian dari al-hikmah dalam dakwah tidak boleh kita mengatakan bahwa kamu jahil, kamu tidak beradab terhadap Allah. Tentu bukan itu yang saya ajarkan Pak Jami. Tetapi intinya bahwa e, kita harus dengan bijak memberitahu pada orang itu begini Pak, begini Bu. E, ada pertanyaan yang boleh kita ajukan, ada pertanyaan yang kita harus batasi sesuai dengan petunjuk Rasul begini dan begitu sehingga orang itu juga adalah dengan bijak kita sikapi. Tetapi rumus apakah orang itu mengerti orang itu tidak mengerti harus mengetahui batasan-batasan bahwa ada pertanyaan yang boleh kita ajukan, ada pertanyaan yang kita harus kendalikan berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tentu kita yakini bahwa Allah adalah gaib. Tidak bisa dijangkau, tidak bisa untuk diraba, tidak bisa untuk dipikirkan karena keterbatasan manusia. Oleh karena itu ringkasnya adalah Pak Jami eh, saya mengatakan hal itu bukan berarti untuk kasus tapi sedang menjelaskan tentang rumus, manhaj, pedoman bahwa sebagai muslim adalah apabila dijangkit was-was seperti itu, maka hendaknya batasi, hentikan, berlindung pada Allah, beriman pada Allah sebagaimana petunjuk Rasul. Lalu berikutnya adalah tentu apabila mengalami kasus di lapangan, maka tentu sebagai seorang yang harus menanggapi dengan benar, kaji ulang teliti sehingga bisa menempatkan jawaban yang tepat. Demikian Pak Jami. Kemudian tentang uh, uh, Pak Hendrik ya, Hendrik ya, Hendrik ya. di Karawang. Uh, yang kebetulan uh, tadi dikatakan adalah uh, Allah takdirkan buta, lalu mengerti sunnah sedikit, lalu sayangnya adalah orang tuanya yang belum mengerti tentang sunnah lalu menolak sunnah Bagaimana ini terjadi? E, Pak Hendrik tentu adalah kita e, atau dalam keadaan Anda seperti itu adalah bukan berarti terhalang untuk istiqomah dalam beriman dan berpegang teguh dengan manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah sampai ke telinga Anda memahami, mendengar tentang mana ajaran yang benar, mana ajaran yang berasal dari Rabbul Alamin, dari Rasulullah SAW, maka pegang teguh. Jangan sampai kita tergoyah dan jangan sampai kita tidak istiqomah. Tetapi upayakan bagaimana agar caranya bisa berjalan minimal dalam diri kita. Nah berkenaan dengan menyikapi orang tua, maka tentu sebagaimana umumnya kita menyikapi orang tua yang lain. Bahwa orang tua kita itu adalah orang tua yang telah menyebabkan kita lahir ke dunia ini. Orang tua kita itu adalah orang tua yang sudah telah berbuat banyak kebaikan kepada diri kita sehingga kita besar dan dewasa seperti ini. Orang tua kita itulah telah mengkondisikan kita sehingga kita menjadi bisa menerima sunnah seperti tadi. Sehingga kita pertama kali adalah bahwa orang tua kita itu harus kita berterima kasih kepadanya. Dengan dengan adab yang baik, berikan pemahaman yang baik. Jangan kemudian kita mengetahui sunnah, walaupun mengetahui sunnahnya banyak, tetapi justru Jangankan mengetahui sunnah baru sedikit, mengetahui yang banyak juga justru adalah merupakan ujian dan tantangan. Bagaimana sebijak mungkin menyampaikan pada orang tua. Karena kita ingin sebagaimana dia sayang pada kita, kita juga harus sayang pada dia. Sebagaimana dia tidak ingin kita tersesat, maka kita pun harus berbalik. Bagaimana agar orang tua kita pun tidak sesat? caranya lah yang harus berpandai-pandai. Tentu sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Tidak boleh mengajarkan kebajikan kepada orang tua, dengan cara misalnya e, memerintah, dengan cara mendikte, dengan cara sok tahu e, dan lain sebagainya. Atau dengan misalnya ucapan yang tidak beradab dan seterusnya. Hargai orang tua sebagai orang tua, tetapi kebenaran tetap harus disampaikan. Kalau seandainya berbagai upaya mungkin dengan apa yang bisa kita lakukan terhadap orang tua tetap ditolak oleh orang tua maka kita harus kembalikan pada ayat seperti Allah berfirman innaka la tahdi man ahbabta Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kamu cintai sekalipun. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk pada orang yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, serahkan pada Allah. Ya Allah, jadikan aku sebagai pembuka hidayah kepada orang tuaku itu adalah salah satu dipanjatkan pada Allah SWT Sehingga kita adalah selalu menjadi pintu pembuka kebajikan Kepada kita sendiri, kepada orang tua maupun kepada orang lain Intinya adalah pilihkan cara yang bijaksana Yang mengandung makna simpati Yang tidak tentu mempunyai makna penolakan Tetapi juga kita adalah tidak boleh undur daripada prinsip Karena sesungguhnya kita akan ditanya sebagai pribadi Tidak ditanya sebagai anak setiap kita akan ditanya oleh Allah secara pribadi masing-masing tentang apa yang telah dia lakukan. Oleh karena itu kita tidak boleh mempertimbangkan orang lain dalam menjalankan din, dalam menjalankan sunnah Rasul. Setelah kita yakin, ajarkan, pegang teguh dan tidak boleh kita terpengaruh orang lain karena kita akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Para rekan rekan sekalian, demikian uh, jawaban terhadap uh, Pak Hendrik mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya. Tentang uh, yang ketiga adalah bahwa syaitan itu adalah berjalan mengalir dalam aliran darah. Sesuai dengan berita dari Rasul adalah demikian. Inna syaitana yajri min ibni adama majroddam. Bahwa syaitan itu adalah mengalir ber uh, apa namanya uh, di dalam diri manusia itu adalah seperti aliran aliran darah. Dan tentang bagaimana ceritanya adalah akal kita tidak perlu dipaksakan untuk bisa mencernanya. Yang jelas adalah bahwa Allah menciptakan syaitan. Syaitan itu adalah sifat daripada jin dan jin itu oleh Allah diberikan kemampuan untuk tidak seperti kemampuan manusia. Dia bisa menghilang, dia bisa menyurup, dia bisa uh, apa saja yang manusia tidak bisa lakukan bisa dilakukan oleh jin. Bahkan oleh orang yang lemah imannya berkeyakinan seolah bahwa jin lebih hebat daripada manusia. Padahal itu tidak demikian. Allah menciptakan jin dalam keadaan alam masing-masing dan seperti itulah sehingga kita harus waspada bahwa apabila syaitan itu adalah diciptakan oleh Allah mengalir dalam aliran darah manusia, berarti setiap saat manusia harus sadar dia harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindung daripada godaan syaitan. Setiap manusia hendaknya sadar bahwa ternyata syaitan itu tidak mustahil jauh dari diri kita. Kita bisa jadi mengatakan merukyah orang, padahal diri kita sendiri adalah perlu dirukyah. Jadi intinya adalah bahwa syaitan harus diwaspadai karena dia adalah gaib, dia adalah tidak nampak, dia adalah tidak bisa dirasakan, kecuali jika dia menyuruh <clears throat> dalam bentuk makhluk yang ter e, lihat ataupun tertangkap panca indera. Tetapi hukum asalnya adalah dia adalah gaib sehingga wajar kalau dia adalah mampu dan halus menggoda dan membisiki manusia. Demikian. Iya baik, kita sambil menunggu rekan di 881663 ada pertanyaan dari Pak Ibrah atau Ibu Ibrah ini di Cikarang. Mohon penjelasan kenapa Allah menjadikan setan dan untuk apa? Ini pertanyaan dari Ibu Ibra ya. Kemudian kita terima kembali di 8816363. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini, Pak? Nah, saya dengan Pak Jamil lagi nih, Pak. Pak Jamil lagi? Hmm. Iya, iya. Oke, silakan Pak Jamil. Pak, saya mau, nanya sedikit nih, Pak Ya. Iya. Uh, ini setan itu kan pernah uh, menggoda ya Nabi hmm. sebelumnya itu Nabi Adam ya. Oke. Okay. Terus saya mau tanya, ini kalau Nabi Muhammad ini kan semua eh, ucapan-ucapan ucapan-ucapan Nabi Muhammad ini kan eh, kita jadikan sebagai hadis ya kalau nggak salah. Ya. Hmm, betul. Ya, seperti itu. Uh, ini ada ada pertanyaan nih saya kebetulan nih uh, saya ini bergaul dengan uh, lintas kebetulan saya ini berbisnis hmm. dan saya pergaulan saya itu dengan lintas agama macam-macam lah. Yeah. Ya. Uh, mereka tuh pernah bertanya ke saya, uh, Nabi Muhammad ini kan ciptaan dari Allah juga. Hmm. Uh, pernahkah Nabi Muhammad itu membuat satu kesalahan dalam tanda kutip bahwa karena dia itu digoda sama setan seperti Nabi Adam terus dia membuat satu kesalahan itu itu pertanyaannya. Hmm. Nah, itu aja pertanyaan dari saya. Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamil kembali sudah berpartisipasi di belakangnya kita sapa. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam. Dari siapa Pak? Mohon maaf Pak dikecilkan monitornya tidak jelas suaranya Pak. Ya ini Harja Pak. Harja. Ini Harja. Iya silakan di mana ini, Pak? Di Cikarang. Pak. Cikarang oke okay, silakan. Ya saya mau tanya Pak Ustad. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya kita Pak Ustad agar selalu terhindar dari setan, agar setan itu tidak terlalu masuk ke diri kita gitu Pak Ustaz. Ya. Ya, terima kasih begitu aja ya, Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Miharja di Cikarang. Baik Ustaz, kita langsung jawab saja ini pertanyaan dari rekan Dakta melalui SMS dulu, Pak Ibra ya. Oke, silakan Ustaz. Pak Ibra ya tentang apa tadi? Uh, penjelasan kenapa Allah menjadikan ya. dan untuk apa? Ya. Uh, Pak Ibra ya. Uh hmm. -huh bahwa Allah menciptakan semua makhluknya di alam semesta ini termasuk jin, termasuk syaitan, termasuk hidup, termasuk mati, kebajikan, kebaikan, eh, kejahatan, kekuhuran, keimanan, semua itu adalah untuk balak, untuk menguji manusia. Apakah dia berada di atas jalan yang lurus, lalu teguh, berpegang teguh pada jalan yang lurus tersebut atau dia adalah menjadi orang yang plin-plan, orang yang mancela mencela tidak tahu bagaimana cara menampakkan pendiriannya. Seperti Allah SWT berfirman bahwa wana bluakum bil khairi wasyarri fitnah. Bahwa Allah menjadi atau menguji kalian itu dengan kebajikan dan dengan kejahatan itu sebagai fitnah. Atau Eh, Allah SWT menguji pula dengan hidup dan mati adalah bahwa e, di dalam surat Al-Mulk Allah SWT mengatakan pada kita bahwa e, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala bahwa kehidupan dan semua apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah agar Allah tahu siapa di antara kalian amalannya yang paling baik. Nah, oleh karena itu ujian-ujian itu adalah bagian dari wujud agar manusia lebih menaik, lebih meningkat, lebih berprestasi, termasuk adanya syaitan dan jin, adanya kufur, adanya iman, semua itu adalah agar manusia diperlihatkan mana yang jelek dan mana yang baik, yang sebelumnya tentu sudah diberikan berbagai persiapan. Diberikan akal, diberikan hati, diberikan fitrah yang lurus, diberikan Alkitab, diberikan Rasul, lalu dibentangkan di jalannya, di depannya, mana yang benar dan mana yang salah, lalu dia harus memilih semua itu, dan kemudian dia harus ambil mana yang benar dan mana jalan yang lurus. Demikian Pak Ibro. Berikutnya adalah e, tentang masalah bahwa tadi ya, apakah Rasul Muhammad SAW sebagai makhluk yang Allah ciptakan, itu adalah pernah bersalah e, tentu sebagai manusia adalah pernah bersalah. Dan kita lihat bahwa Rasul Muhammad itu adalah kita harus meyakini Rasul itu dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah Rasul sebagai manusia. Sisi manusia sisi yang lain adalah bahwa Rasul adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak manusia, Allah pilih dan Allah sarikan Muhammadlah yang patut untuk menjadi rasul dan nabi akhir zaman ini. Oleh karena itu, maka Rasul adalah makan, Rasul adalah tidur, Rasul adalah pergi ke pasar, Rasul adalah bergaul sebagaimana makhluk manusia umumnya. Misalnya adalah e, kasus contoh ya adalah bahwa Rasul SAW pernah keliru dalam menentukan sikap. Misalnya menghadapi Ibnu mimaktum Maktum yang buta lalu beliau menginginkan agar yang masuk ke dalam Islam itu adalah orang-orang yang potensial orang-orang kaya, orang-orang yang berstatus gitu kan. Lalu Allah SWT menegur Rasulullah SAW. Di antaranya adalah terdapat dalam surat Abasa wa Tawalla. Kata Abasa wa Tawalla ahul a'ma. Allah tegur. Abasa itu abus. Abus itu artinya lah mukanya mukanya muka masam, mukanya muka pesimis, mukanya muka tidak uh, damai, tidak simpatik. Wa tawalla, tawalla itu adalah berpaling Rasul melakukan dua perkara ini. Dari wajahnya dan dari lahir ataupun fisik dan batinnya. Tidak memperkirakan, tidak memperhitungkan, tidak menghargai orang. Dia adalah mad'u, dia adalah apa yang harus disuruh oleh Rasul. Tetapi karena dipandangnya bahwa tidak begitu uh, optimis, tidak begitu uh, katakanlah uh, prospek, maka kemudian diabaikanlah Rasul. Seperti itu adalah salah. Dan karena itu adalah Rasul ditegur oleh Allah SWT antara lain dengan cara seperti yang tadi saya dengarkan terdapat dalam surat Abasa. Demikian Pak eh, Tajami tadi ya. Hmm. Berikutnya adalah yang ketiga tentang Harja. Pak Harja ya tentang hmm. eh, pertanyaan penting ini yaitu bagaimana caranya kiatnya yang praktis ya tentu tentang bagaimana agar kita terhindar daripada syaitan. Hmm. Eh, tentu ada beberapa kiat ya. Mudah-mudahan bisa dicatat atau bisa diingat begitu. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan lalu e, coba kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah satu adalah al-iman billah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala imanan wa yakinan sahihan. Tentang iman yang yakin, yang benar ya. E, tentang Allah Subhanahu wa taala tentang siapa syaitan, tentang siapa itu jin dan seterusnya dengan keimanan kita akan menepis semua keraguan kita, kekhawatiran kita, ketergantungan kita, ketakutan kita terhadap jin dan syaitan. Misalnya adalah orang-orang yang mungkin sejak lama di lingkungan kita mengajarkan kepada anak misalnya bahwa e, jangan keluar nanti di sana ada syaitan misalnya sehingga ada kesan bahwa dia takut pada syaitan. Seperti itu adalah pendidikan yang salah. Karena apa? Karena dia akhirnya menjadi takut pada jin. Padahal takut eh, jin itu tidak boleh takuti. Iman kepada Allah SWT akan membuat dia berani. Akan dia mempunyai pandangan yang lurus. Oleh karena itu, yang pertama adalah iman yang benar. Paharja. Dan iman yang benar tidak akan serta-merta datang pada kita kecuali dengan ilmu yang sahih ilmu yang benar tentang Allah, ilmu yang benar tentang alam semesta ini, ilmu yang benar tentang kehidupan kita, ilmu yang benar tentang akan kemana pergi kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Iman, tentu bergandeng dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah, selalulah kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, bisa mungkin di rumahnya diperdengarkan murattal, bisa membaca Al-Quran di pagi hari, siang hari, malam hari, atau termasuk di dalamnya adalah kita mempunyai tabungan, hafalan tentang Al-Quran. Jangan sampai hati kita itu kosong sekali daripada Al-Quran. Karena di dalam hadis dijelaskan kepada kita bahwa orang yang tidak punya hafalan Al-Quran atau orang yang tidak pernah membaca Al-Quran itu bagaikan kuburan. Bahwa Allah alladzi la al Quran kal baitul kharib. Orang yang tidak membaca Al-Quran itu adalah bagaikan kuburan. Di dalamnya kosong, di dalamnya berisi sampah mudah sekali dijangkit oleh syaitan. Oleh karena itu baca Al-Quran dan tentu sesuai dengan kemampuan kita bisa satu halaman, bisa satu lembar, satu juz. Dan kalau tidak bisa maka wajib untuk belajar membaca Al-Quran agar bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga Harja adalah mudah-mudahan bisa dipraktekan. Selalulah berdoa kepada Allah, berlindung pada Allah, terutama di pagi, di petang, ba'da, sholat, atau dalam segala keadaan. Termasuk apabila kita dalam perjalanan kemudian mampir di satu tempat, semua itu adalah harus nantiasa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan karena itu adalah tentu bagian daripada perlindungan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Rasul mengajarkan kepada kita dengan doa-doa misalnya Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syaitan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bahwa kita diajarkan oleh Rasul untuk berlindung pada Allah dari bisikannya, dari makarnya, dari eh, apa saja yang diusahakan oleh syaitan agar kita menyimpang dari jalan Allah SWT. Jadi coba tiga, mudah-mudahan bisa dijalankan. Satu, beriman pada Allah dengan ilmu yang benar. Dua, membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah zikir, doa di setiap saat dan dimanapun berada. Demikian. Dan kita lanjutkan kembali untuk menyampaikan yang sudah uh, memberikan pertanyaan melalui SMS kami di 0815 11 107 107. Ini pertanyaan dari 1736 uh, eh, bagaimana melepaskan diri dari penyakit was-was di setiap udu dan setiap membersihkan sisa kencing karena sering ada yang keluar lagi nih. Jadi Eh, ragu-ragu, uh, Ustaz. Tolong dijelaskan. Kemudian apakah terburu-buru ini termasuk perbuatan setan? Dari rekan dakta Pak Yakub ya di SMS. Kita ke line telepon di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Yanto. Pak Yanto, suaranya agak keras Pak. Saya mau nanya Pak, apa sih bedanya sin apa jin sama setan hmm. terus yang kedua apakah benar bahwa hantu itu sebenarnya setan apa pak hantu hmm. hantu hantu apakah setan ya hantu apakah sama dengan setan iya oke okay. Iya baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Pak Yanto ya di Lentafon. Kita jawab saja Ustaz langsung? Ya. Oke, baik. Silakan Ustaz. E, jawaban yang pertama tentang masalah eh, was-was e, ya. Hmm. Setelah wudu lalu kaitannya dengan air e, kencing e, yang dirasakan ada yang keluar. E, pertama adalah e, harus diyakinkan bahwa betul tidak air seni atau air kencing itu keluar atau hanya godaan syaitan. Bisa jadi yang pertama adalah saya beritahu beri solusinya, periksa dokter. Apakah hal ini adalah normal atau tidak normal? Nah, sehingga kalau keluar kencing itu berarti kan urusan fisik gitu. Nah, bahwa apabila selesai wudhu atau selesai pipis, misalnya kemudian masih keluar lagi, itu diperiksa kenapa? Apa gejala fisik atau gejala jiwa atau memang was-was atau syaitan dan seterusnya. Jadi itu yang pertama. Setelah ketahuan bahwa katakan saja bukan penyakit, sebab kalau penyakit maka lain lagi masalahnya. Ada orang yang misalnya adalah dia berwudu ataupun dia bersuci atau dia mandi lalu e, tidak bisa menahan air kencingnya sehingga bisa jadi dia pakai pempres misalnya. Maka orang seperti itu adalah disyariatkan untuk berwudu dan tidak perlu berwudu lagi setelah dia berwudu walaupun air itu keluar karena itu adalah di luar daripada kemampuan dia la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tapi kalau masalahnya adalah bahwa orang itu adalah tidak ada kelainan kesehatan lalu hanya merasa saja maka sudah diantisipasi oleh Rasul SAW sejak dahulu bahwa cara bersuci seperti itu adalah Anda begitu selesai daripada buang air, yakinkan bahwa Anda telah mencucinya bisa dengan sedikit mencipratkan air kepada celana yang Anda pakai sehingga kalau terjadi keraguan bahwa saya sudah cuci, buktinya adalah nih bahwa ini adalah sudah membasah. Akhirnya adalah dengan seperti itu mudah-mudahan jadi solusi bahwa tidak perlu ragu bahwa sudah dicuci dan tidak perlu ragu. Nah, itu adalah solusi sesuai dengan pertama adalah medis, kedua adalah sesuai dengan sunnah Rasul. Adapun tentang masalah ajakan bahwa belum, kamu belum bersih, kamu keluar lagi wudhunya, uh, air seninya atau air kencingnya, kemudian kamu batal lagi wudhunya. Bisikan seperti itu apabila berulang maka harus diterpa, harus dibalas, harus ditolak dengan tidak boleh diikuti. Karena itu adalah syaitan. Sudahkah e, Anda yakin bahwa ini sehat, fisiknya sehat, tidak ada air keluar e, karena sakit. Dua adalah sudah cebok, sudah bersuci dan tandanya tadi sudah saya beritahu bahwa hendaknya diciprati atau dibasahi di sekeliling kemaluan kita untuk menunjukkan bahwa kita sudah. Kemudian ada yang ketiga, ajakan lagi untuk bodoh kamu belum sah atau ulangi dan sebagainya, maka itu adalah was-was tidak boleh diikuti sebagaimana Allah berfirman tadi wala tattabi'u khutuwatisy syaitan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan karena akan mendatangkan berbagai mafsadat, berbagai kerusakan. Satu, air menjadi mubazir karena dipakai berulang-ulang. Kedua, waktu Anda habis dipakai untuk berwudu di situ terus. Ketiga, bisa terjadi adalah sholat berjamaah Anda terlambat. Dan keempat adalah ada unsur harga diri, memalukan. Anda akan malu, kenapa bolak-balik, bolak-balik terus berwudu padahal sudah selesai ataupun seperti itu. Oleh karena itu, maka semua itu adalah bagian dari aib dan karena itu tidak boleh diikuti ajakan syaitan. Demikian ya untuk yang pertama. Kedua, apakah terburu-buru dari syaitan? Betul. Ada hadisnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah." Bahwa keterburu-buruan itu berasal dari syaitan, sementara adalah bijak, penuh perhitungan, bukan berarti pelan ya. Eh, dilakukan sesuai dengan prosedurnya, dengan perhitungan yang matang, e, itu adalah bagian dari apa yang menjadi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentu pelajarannya adalah jangan terburu-buru, tetapi hendaknya sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga jangan lambat karena lambat zaman sekarang tidak boleh lambat. Zaman sekarang kalau lambat maka terkejar oleh banyak orang. Oleh karena itu maka e, tentu adalah harus seimbang, harus sesuai dengan yang semestinya. Demikian tentang nomor dua. Yang ketiga adalah e, apa beda antara jin dan syaitan. syaitan. Hmm. Tadi saya, katakan berulang-ulang bahwa syaitan itu berasal dari kata syatona. E, dia adalah menolak, dia adalah membangkang. Dan dia adalah sifat daripada jin jadi syaitan itu adalah sifat daripada jin. Jadi makhluk itu adalah jin. Misalnya adalah yang gaib itu adalah malaikat, kemudian jin. Nah, jin ini adalah bisa mukmin, bisa kafir. Kalau mukmin ini uh, jin dari kalangan jin adalah mukmin, maka mukmin itu juga ada seperti manusia, bisa mukmin uh, dia adalah taat, bisa mukmin dia adalah juga fasik, bisa mukmin dia ahlu sunnah, bisa mukmin juga ahlul bid'ah. Eh, nah, oleh karena itu kalau kita pahami seperti ini, maka tentang masalah hantu, saya langsung jawab kepada yang keduanya, hmm. itu adalah hantu itu adalah jin yang nyurup, yang menyerupai dalam bentuk hantu. Nah, oleh karena itu dia adalah jin. Tidak mungkin uh, ada makhluk selain daripada jin yang bisa nyurup dengan uh, apa namanya hantu. Nah oleh karena itu bisa menyurup dalam bentuk katakan saja adalah anjing hitam, bisa menyurup dalam e, binatang-binatang seperti misalnya ular atau misalnya seperti hantu, seperti menyurup seperti laki-laki, seperti perempuan. Itu semua adalah memang kemampuan yang Allah berikan kepada jin dan itu adalah apa yang dijelmakan atau kemampuan jin untuk menjelma. Tetapi syaitan adalah jin. Jadi e, tidak ada beda ya antara jin dengan syaitan, tetapi syaitan adalah bagian daripada sifat atau karakter daripada jin itu sendiri yang tentu adalah jin yang tidak beriman pada Allah, jin yang maksiat pada Allah, jin yang tidak ahlus sunnah wal jamaah, jin yang fasik dan seterusnya. Adapun hantu adalah dia adalah e, perwujudan daripada jin itu sendiri. Demikian. Iya baik, kita terima kembali untuk rekan-rekan yang ingin berpartisipasi di 8816363 Kalau tadi kita sudah uh, membahas beberapa SMS Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Dari siapa Pak? Ini dari Bapak Manar Pak di Jalan Dewi Sartika Pak Manar ya? Iya Silakan Tanya Pak Ya silakan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Pertama, berapa kali terjadi peperangan pada zaman Rasulullah Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan perang salib? Hmm. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Manar ya di Dewi Sartika. Di belakangnya kita terima. Halo, assalamualaikum. Hai, maaf ya. Ah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ah, Ini dengan siapa ya? Oh ya, Neni. Neni. Ya. Di mana Neni? Dewi Sartika juga <laughs> tanggaan ya dengan Pak Manar. Silakan Dewi. Nah, ini kalau mau kena-kena darah nyamuk itu sah nggak ya sholatnya Ustaz? Oke. Okay. Nah itu yang pertama yang keduanya kalau saya habis sholat kan biasanya uh, eh, zikir ya subhanallah ya. yeah. sampai alhamdulillah sampai Allah waktu itu uh, eh, setiap zikir itu aku uh, saya selalu ngantuk ngantuk luar biasa itu apa ada pengaruhnya dengan setan pak Ustaz ya gitu iya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik kita terima lagi satu di uh, line telepon 8816363 halo assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Bapak Agung, Ustaz. Pak iya. Agung. Ya, ya, Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ini ada yang saya mau tanya ini, Pak Ustaz. Ya. Tentang sholat berjamaah itu. Hmm. Itu hukumnya sebenarnya apa ya? Di Ustaz di tempat lain ada yang mengumpulkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Gitu. Ya. Hmm. Ini bagaimana Ustaz? Iya. Ya begitu aja Ustaz. Baik, ya. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk Pak Manar dulu ini. Ya. Eh, Pak Manar Dewi Sartika ya bertanya tentang masalah perangan. Satu perang hmm. tentang hmm. peperangan Rasul beberapa kali. Eh, pada zaman Rasul itu peperangan itu terjadi sering sekali ya, terjadi sering sekali. Ada yang dipimpin langsung oleh Rasul, ada yang eh, tidak dipimpin oleh Rasul atau ada hanya berupa utusan saja e, di dalam sirah isinya adalah bisa diistilahkan dengan ghazwah bisa diistilahkan dengan ma'rakah bisa diistilahkan dengan sariyah jadi ada beberapa istilah tetapi biasanya yang dipimpin oleh rasul adalah disebut dengan ghazwah seperti misalnya ghazwat badr kemudian ghazwat uhud ghazwat khandaq dan sebagainya, ghazwat Tabuk, Hunain dan seterusnya. Itu adalah eh, apa namanya khuswa atau beberapa peperangan yang dipimpin oleh Rasul dan itu adalah belasan kali ya. Dan peperangan itu terjadi pada zaman Rasul dalam rangka berdakwah, dalam rangka melindungi dakwah, dalam rangka menegakkan la ilaha illallah. Jadi eh, da, apa peperangan pada zaman Rasul itu adalah sering dan Rasul adalah menjadi panglima dan komandannya dalam perang tersebut. Kemudian eh, tadi yang kedua ada Perang salib. Ini. Oh ya, kedua adalah perang salib ya. Perang salib itu adalah e, berasal dari kata salib itu sendiri. Yang salib itu adalah orang e, Nasoro ya. Jadi perang salib itu difahami sebagai upaya orang Nasrani di dalam memusuhi, memerangi dan memusnahkan kaum muslimin. Dan itu adalah berjalan berabad-abad sampai dengan zaman sekarang masih terus berjalan. Setiap upaya di mana mereka orang-orang Nasara untuk mengganyang kaum muslimin dalam bentuk kekerasan, nyawa, perang dan sebagainya adalah sesungguhnya adalah merupakan bagian dari cara ketika digunakan untuk memusnahkan Islam dan kaum muslimin, maka semua itu adalah bisa disebut dengan perang salib. Dan perang salib itu adalah sejak awal sampai saat ini belum berhenti oleh karena itu kaum muslimin hendaknya menyadari perkara demikian itu. Demikian tentang uh, Pak Manar ya. Berikutnya adalah uh, siapa nih? Neni. Ya, Neni, iya. Mbak atau Ibu nih. E, bertanya tentang dua yaitu masalah darah nyamuk. Hmm. Darah nyamuk itu adalah darah dari si najis adalah golongan yang maafu. Artinya adalah bisa dimaafkan karena dia adalah tidak mengalir jadi kalau najis itu adalah dikategorikan dalam beberapa jenis, maka darah nyamuk ini adalah tergolong kepada najis yang mukhaffaf, najis yang ringan dan itu adalah ma'fu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah taala karena dia adalah e, di luar daripada rencana kita plus dia adalah bahwa ringan yakni berasal dari serangga dan tidak mengalir. Demikian tentang masalah darah nyamuk. Tentang yang kedua adalah ba'da sholat, zikir, kemudian ngantuk begitu ya. E, mungkin saja karena lelah ya tidak. Mungkin saja karena kurang khusyuk. Mungkin saja karena kurang e, merasa butuh. Oleh karena itu apabila terjadi ngantuk dan sejenisnya itu adalah bisa dilihat dari beberapa sisi Uh, apalagi kalau bisa jadi mungkin ketika dia sholatnya sholatnya malas atau eh, sholatnya itu adalah tidak khusyuk dan seterusnya maka ketika kita lihat dari sisi nikir dan doa pun demikian eh, kalau ada unsur syaitan maka bisa jadi gejalanya yang tidak normal dia mungkin malas untuk sholat dia mungkin tidak mau mendengar lafaz Allah, dia mungkin tidak mau mendengar ataupun berzikir pada Allah. Tapi kalau Anda masih mau sholat, kemudian mau berzikir, maka jangan-jangan adalah dari beberapa faktor. Mungkin karena Anda lelah, mungkin karena Anda tadi saya katakan kurang merasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah penyakit. Bagaimana caranya agar setiap kita bangkit butuh kita pada Allah. Apabila kita sholat, apabila kita zikir, apabila kita doa itu Jangan diantara kita merasa bahwa itu adalah beban dari Allah SWT. Justru kita harus merasakan bahwa itu adalah kebutuhan. Allah maha sayang kepada kita. Allah memberikan kesempatan pada kita untuk meminta. Allah maha kaya. Dan karena itu kita datang pada Allah SWT dengan segala kebutuhan. Meminta pada Allah SWT agar dipenuhi apa yang kita butuhkan itu. Bagaimana kita datang pada Allah dengan meminta yang kebutuhan itu kita yang perlu tapi dengan cara ngantuk. Nah, oleh karena itu harus dipahami, jangan-jangan itu adalah tadi poinnya kurang memerlukan Allah Subhanahu wa taala dan ini harus direvisi, harus segera diobati. Eh, e, Atau yang ketiga adalah dia e, dalam keadaan tidak bisa, belum bisa, belum memahami tentang cara berdoa, biasanya dipimpin terus begitu kan. Ketika dia berdiri sendiri, pikir sendiri, doa sendiri lalu dia adalah kurang bergairah atau kurang ngantuk eh, apa namanya kurang khusyuk dan itu adalah hendaknya di juga direvisi, diobati dengan cara hendaknya secara seksama dihafalkan doa-doa itu, difahami artinya, kemudian khusyuk apa faham yang dimaksud dengan doa kita. Mudah-mudahan dengan seperti itu akan membawa kita untuk bersengaja berdoa sehingga yang demikian itu akan menghilangkan ngantuk kita. Mudah-mudahan eh, setelah ini adalah Anda tidak ngantuk kembali. Berikutnya iya. adalah yang ketiga Pak Agung ya tadi hmm. tentang hukum sholat berjamaah. Jamaah. E, pertama harus dibedakan dan ini adalah jarang e, dipahamkan bahwa sholat berjamaah itu dilihat satu dari sisi keutamaan, kedua diposisikan sebagai hukum. Nah, ini beda, Pak Agung, antara keutamaan sholat berjamaah dengan hukum sholat berjamaah. Kebanyakan kaum muslimin atau tidak sedikit dari kaum muslimin itu mencampur adukan bahwa misalnya dalil tentang masalah e, salatul jamaati tafdulu min salatil fadli bi 70 bi 27 daraja bahwa salat berjamaah itu lebih tinggi derajatnya dibanding dengan salat munfarid salat sendirian sebanyak 27 derajat. Lalu hadis ini dijadikan sebagai landasan hukum bahwa kalau begitu sholat berjamaah itu adalah sunnah begitu karena hanya merupakan keutamaan tidak ini adalah pemahaman yang salah bahkan para ulama para fukaha itu membedakan bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah seperti misalnya antara lain dalilnya Rasulullah SAW memberikan pada kita kata Rasulullah SAW bahwa aku akan perintahkan kepada seseorang untuk melakukan iqamah. Iqamah supaya sholat ini ditegakkan. Lalu kata beliau, aku suruh seseorang untuk menjadi wakilku, menjadi imam. Dan aku akan pergi bersama para sahabat membawa masing-masing mereka itu adalah seikat kayu. Lalu mencari siapa kaum muslimin yang tidak sholat berjamaah di masjid lalu aku bakar mereka rumah-rumah mereka dengan batu dengan kayu itu. Jadi e, dari hadis ini adalah jelas pada kita bahwa sholat berjamaah itu adalah kalau ditinggalkan malah dibakar rumahnya. Atau misalnya Rasulullah SAW memberikan pada kita pembeda antara laki-laki dan perempuan. Kata Rasulullah SAW, Sholatul rojuli fi baitihi illal maktubah. Sholat seorang laki-laki itu adalah di rumahnya kecuali yang fardu. Artinya yang fardu itu tidak di rumah berarti di masjid. Ini menunjukkan bahwa banyak lagi dalil bahwa sholat berjamaah adalah hukumnya wajibun dan bukan sunnah apalagi uh, yang disebut katakan sunnah muakkadah karena ternyata bahwa sholat berjamaah itu mempunyai konsekuensi hukuman bahkan hukuman fisik bahkan Rasul SAW itu sendiri uh, yang melakukannya dan itu adalah berarti menunjukkan bukan kecil Rasul yang melakukannya pertama Kedua, keimamahan Rasul diserahkan pada orang. Ketiga, ada Rasul mengajak beberapa orang dari kalangan sahabat yang lain untuk pergi bersama Rasul. Ketiga adalah Rasul membakar ataupun berniat untuk membakar orang yang tidak sholat berjamaah. Semua ini memberikan bukti kepada kita bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah wajib. Demikian yang benar. Iya baik kita langsung uh, mungkin karena waktu kita sangat uh, terbatas Ustaz ya. terakhir mungkin yang ingin disampaikan untuk menutup kajian kita malam hari ini silakan Ustaz. Ya uh, eh, rekan-rekan sekalian sebagai penutup adalah bahwa hati-hati bahwa syaitan selalu mengintai kita dan syaitan itu adalah sangat pandai sangat berpengalaman untuk menyesatkan manusia bahkan dia sengaja berani bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Katanya adalah la uhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata syaitan aku akan e, menyesatkan semua mereka dan diawali perkataan itu dengan sumpah kepada Allah biizzatika dengan keperkasaanmu ya Allah. Aku akan sesatkan semua manusia kecuali mereka yang disebut mukhlis. Hanya merekalah yang tidak akan kesesat ataupun tergoda oleh syaitan. Oleh karena itu, maka berkenaan dengan pelajaran kita malam hari ini bahwa ketika kita tentu mempunyai keraguan, mempunyai subhat, mempunyai perkara yang tidak jelas, solusinya adalah bukan dengan kembali kepada filsafat, bukan kembali kepada perkara yang menyimpang daripada wahyu, tetapi Pertama adalah jika Anda sebagai seorang ami maka pergilah kepada ahlul ilmi sebagaimana Allah berfirman, berfirman kata Allah Subhanahu wa taala fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah oleh kalian ahlul dzikri, yakni ahlul ilmi jika kalian tidak tahu. Jadi bertanya, jangan malu bertanya, jangan ragu untuk bertanya. Katakan bahwa saya ingin tahu dan saya ingin selamat. Dan tentu sebagai ahlul ilmi wajib untuk tidak menyembunyikan ilmu dan untuk menjawabnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa e, saya ingatkan bahwa berkenaan dengan masalah ini adalah jangan sampai kita apabila diberitahu tentang kebenaran kemudian kita tidak mau menerima kebenaran itu, merasa berat dari hati kita untuk menerima kebenaran itu dan itu adalah tanda keburukan karena ada dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT berfirman فإنها لا absar, walakin ولكن al القلوب التي في sudur. jika orang itu diluruskan, dibimbing, diarahkan kepada kebenaran yang berasal dari Allah, dari Rasulullah SAW, dalilnya jelas, kemudian tetap saja dia masih menolak, jangan-jangan orang itu adalah buta. Sehingga adalah butanya itu bukan buta matanya, tapi buta hatinya, buta dadanya untuk dapat sampai dan mengetahui kebenaran sehingga dia berada di atas jalan yang lurus. Oleh karena itu, berusahalah, berjuanglah, gigihlah di dalam memahami kebenaran, istiqomah di atas kebenaran dan jangan tergoda dengan syaitan karena syaitan itu adalah musuh manusia dan dia adalah ingin menjerumuskan kita. Bisa jadi dengan jauhnya kita dari Allah, bisa jadi dengan dekatnya kita dari Allah. Syaitan selalu tidak pernah lepas. Kalau kita jauh dari Allah, selalu di, bagaimana caranya agar kita semakin jauh dari Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, bagaimana agar ibadah kita menjadi salah dan berlebihan. Sehingga semua itu tetap akan menjadi perangkap syaitan. Demikian. Iya baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk rekan dakta semua Assalamualaikum Ustaz Kita tutup doa, dengan doa kepada majelis Subhanaka Allahumma wa Sadu'ala ilaih ala ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh